Sebelumnya saya mohon maaf perlu diklarifikasi Duduk di kursi ini bukan karena paling mulia Ini dibeli untuk orang cacat <laughs> Ada satu jamaah kita Kakinya putus diamputasi karena kena paku titanus Tapi dia rajin sholat berjamaah Dia sholat berjamaah kakinya selonjor ke depan Jamaah komplain Bapak kenapa ini? Bawa kursi dari rumah. Dibawa kursi dari rumah, kursi meja makan. Maka Ustadz tolong belikan. Nanti saya beli bawa untuk jamaah supaya nanti dia sholat di masjid tidak lagi di ejek orang. Dia kakinya cacat tapi dia sholat berjamaah. Sementara yang sehat tak mensyukuri itu. Jadi banyak kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang di sekitar kita. Tadi imam saya ceramah apa yang ada di pikiran saya. Tadi imam subuh itu di antara maghrib, isya, subuh, subuh inilah yang paling enak. Namanya Sheikh Bandar Balilah. Nanti pergi ke toko buku di bawah bawah atau di bawah Hotel Hilton. Yang ini namanya Zamzam Tower, yang ini Hilton. Yang paling tua Hilton. Setelah Hilton Darut Tauhid. Setelah Darut Tauhid baru Zam Zam Tower. Di lantai bawah banyak ada toko buku. Di toko buku itu ada banyak CD. Nah, cari Syekh Bandar Bali lah. Ba non dal ro bandar. Ba lam ya lam ta marbutoh. Bandar Bali lah. Syekh Bandar Bali lah lalu kemudian beli juga Quran translate by English language Quran bahasa Inggris untuk oleh-oleh kenang-kenangan yang bersifat ilmiah diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali dari India bagus 50 riyal. kalau dapat lebih murah ibu-ibu biasa bisa menawar paling tidak 49 Jadi Nabi Adam alaihi salam setelah selesai membangun Ka'bah datanglah banjir bandang. Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh habislah manusia semua, tinggallah anaknya tiga. Yang satu namanya Sam, yang satu namanya Ham, yang satu namanya Yafes. Dari Sam inilah itulah yang kita tengok orang Arab yang hidung mancung badan tegap itu anak cucu Sam semua makanya bahasa Sam Arab Yahudi Persia yang mirip-mirip itu bahasanya lain tapi masih satu ak. bahasa Semit kalau pernah mendengar istilah suku Semit Arab Yahudi Persia India Pakistan, Bangladesh, itu wajahnya mirip-mirip semua. Tapi jangan anggap mereka bisa bicara, tak bisa. Sama macam orang Aceh sama orang Minang. Wajah mirip, tapi ngomong tak bisa. Ini Sam. Yang satu lagi Ham. Ham itu, itulah Afrika. Nigeria, Burkina Faso, Afrika Selatan yang berkulit hitam sekarang tidak nampak terlalu banyak bahkan saya tak ada tengok jamaah Afrika entah kenapa mereka tak datang wallahu alam eh, ini yang berkulit hitam bahasanya banyak sekali makanya negara Afrika lebih 50 negara di satu benua itu Afrika saja Samham lalu kemudian anak yang ketiga Yafis itulah yang tak berwarna tak berwarna kulitnya itu orang uh, Yafes disebut uh, orang Mongol, orang uh, Mongol, Cina, nah, itu termasuk golongan Yafes. Sam, Ham, Yafes. Lalu kita ini dari mana? Menikahlah India tadi sama sama Cina. Nah, itulah lahir. Maka kita disebut dengan India belakang yang diambilnya yang jelek-jeleknya kulitnya hitam rambut lurus rambut lurus tuh diambilnya dari Cina mata sipit tuh diambilnya dari Cina kulit hitam tuh apa sih jangan sebut nanti ini masalah ini nah, itu diambil walaupun ada juga yang agak-agak sedikit macam Arab agak arak-arak cemas banyak mana karena menengok orang banyak kita loh ini kok katanya anak keturunan adab yang saya ceritakan itu sumber kitabnya namanya Al Bidayah Wan Nihayah nama penulisnya Imam Ibnu kasir yang menulis tafsir Ibnu kasir namanya tafsir Al Quranil Azim nama lengkapnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu kasir makamnya di Damaskus Suriah Datanglah banjir bandang Nabi Nuh, habis rata semua dengan tanah, termasuklah Ka'bah itu hancur, tinggal pondasinya. Pondasinya aja empat petak. Adam, Idris, Nuhud, soli Islah, Silah, terus sampai ke bawah. Sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pindah dari Babel. Nama kampungnya Babel. Babelonia, bukan Bangka Belitung. Dari Babel pindahlah dia bersama Sarah ke Palestina. Dari Palestina tadi disuruh Allah Ta'ala mengantar istri mudanya karena lama nikah tak ada anak akhirnya buka franchise hajar kata Allah Ta'ala kau antar binimu ini ke tempat namanya Bakkah ini namanya Bakkah Bakkah artinya tempat orang berkumpul berkumpul seluruh umat manusia inilah bakkah makanu tajammu bakkah inna awwala baiti wudi'a linnasi lallazi bi bakkah bakkah nama lainnya Makkah Makkah Bakkah satu lagi Ummul Qura Ummu induk dari segala negeri Ummul Qura Makkah Bakkah disebut dengan Makkah Al-Mukarramah Bakkah juga berarti maka menangis. Karena setiap orang yang sampai kemari menangis. Nengok Ka'bah menangis. Jamaah Ustadz Edi Azhar dibawanya tawaf tak menangis. Sholat tidak menangis. Sampai terakhir jamaah ngadu, Ustadz aku kenapa tak bisa menangis? Sampai akhirnya tawaf wadah bapak itu hilang dicari sama Ustaz Edi Azhar, rupanya dia sedang menangis di dinding kamar. Tapi katanya Bapak tak bisa menangis. Inilah Pak Ustadz yang kutangiskan. Kenapa aku tak bisa menangis? <laughs> Iwan Fals yang penyanyi pop yang katanya kritiknya luar biasa ketika sampai di depan Ka'bah menangis. Ditanya sama orang, kenapa menangis, Bung? Saya pun tak tahu entah kenapa menangis. Hati itu begitu lembut sampai ke pusaran dunia. Lalu kemudian setelah sampailah Ibrahim sama Ismail, besarlah Ismail tadi. Lalu kata Allah, "Antahira wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait." Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi. Jadi Ibrahim tidak membangun dari nol karena pondasinya sudah ada diangkatnya pondasi itu naik ke atas dengan betapa batu tapi tangga tak ada Macam mau mengangkat naik ke atas tak ada tangga? Kata Allah, naiklah kau ke atas batu ini bulat. Nanti batu ini bisa naik turun sebagai tangganya. Maka naiklah Ibrahim ke atas batu itu. Diinjaknya batu itu. Lunaklah macam semen belum kering. Nah itulah dia makom Ibrahim yang ada dalam kotak seperti sarang burung. Nanti yang belum melihat coba tengok ke dalam. Nampak tapak kaki Ibrahim tapi sudah tak ada lagi jari-jarinya karena dibalut dengan emas. Sampulnya itu pula dari kristal. Di luarnya dari besi yang bersalut baja bersalut dengan emas. Dulu itu bangunan besar, sebesar musola, besar menghalangi orang tawaf. Maka pemerintah Saudi ingin menempelkan tapak kaki Ibrahim itu ditempelkan ke dinding Ka'bah supaya tak ada lagi penghalang keliling. Seluruh ulama sudah setuju supaya tapak kaki Ibrahim itu ditempelkan aja ke Ka'bah. Datanglah Syekh Muhammad Mutawalli asy ulama besar Al-Azhar Mesir, mengajar dulu di sini 15 tahun. Di zaman dia sedang ngajar di sini lah, waktu itu mau ditempelkan. Kata saya Syarawi tak boleh. Karena saya sudah baca kitabnya. Kata ulama tidak berani. Karena yang memerintahkan raja. Kami tak berani melawan. Syekh Syarawi minta izin supaya presentasi. Dia tulis makalah, presentasi depan raja. Bahwa ini tak boleh dipindah. Kalau mau tidak menghalang tawaf, buat aja rumahnya kecil. Kata ulama Saudi, kalau kalian mau silakanlah menghadap. Kami tak berani. Akhirnya Syekh Sa'awi menghadap. Dia presentasikan. Dilembutkan Allah Ta'ala hati Raja Saudi Arabia. Akhirnya disetujui. Rumah itu diperkecil. Tapi tetap tidak dipindah dari tempatnya. Selesai disetujui. Malam itu Syekh Sa'awi mimpi. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan terima kasih. Ditulisnyalah satu buku judulnya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Di sini aku berjumpa dengan Ibrahim. Bukunya saya beli di Kairo, ada di rumah. Cerita tentang bagaimana makam Ibrahim. Lalu kemudian setelah Nabi Ibrahim membangun tempat itu kurang kurang material, kurang bahannya gimana nih kurang bahannya maka dibuatlah hijir Ismail yang melengkung letter itu aslinya bangunan Ka'bah mestinya Ka'bah itu terus naik ke atas tapi karena kurang hijir hijir artinya tembok Ismail hijir Ismail ternyata ada hikmah di balik itu apa hikmah di balik kurangnya bahan itu orang bisa sholat di dalam Ka'bah dengan sholatnya di Hijir Ismail. Karena Hijir Ismail adalah Ka'bah. Maka siapa yang ingin sholat di dalam Ka'bah, masuklah ke dalam Hijir Ismail, sholat di dalam. Makanya siapa yang tawaf, motong dari jalan tengah, tawafnya batal. Tak sabar dia jauh betul, tuh salim yang batal. Karena itu bagian dari dalam Ka'bah. Makanya Be besok ya Ustaz, jamaah akan dibawa. malam masuk ke dalam sholat sunat. Bisa pagi, bisa siang, bisa petang, bisa malam. Di atasnya nanti pas sholat di Hijir Ismail itu tengok ke atas ada mizab. Mizab pancuran emas. Kalau pas kebetulan hujan, ketemu dua barokah Pertama barokah air hujan, kedua barokah Ka'bah. Anzalna ma'an mubarakah kami turunkan air yang penuh berkah. Sedangkan Ka'bah ini pula, Inna awala baiti wudi'a linnasi lallati bibakkata mubarakah. Air hujan barokah Ka'bah barokah Bertemu air hujan dengan Ka'bah, maka dipasanglah pincuran itu untuk mempertemukan dua barakah. Berlombalah orang mandi dan minum air hujan dari atas Ka'bah tadi. Itu guna pincuran itu dibangun untuk mengambil barokah-barokah. Jarang-jarang kita sampai hari ini tak ada hujan turun. Lalu kemudian selesai Nabi Ibrahim membangun, kata Allah, azin, azin, azan, azan, panggil, azin, panggil. Ibrahim panggil manusia. Di mana aku memanggil ya Allah? Kau panggil dari bukit yang paling tinggi. Naiklah Nabi Ibrahim ke atas bukit Nama bukitnya Jabal Abi Kubais. Cara menulisnya Yasin Kubais. Sekarang saya tengok di internet Jabal Abi Kubis. Kubis itu kol. Jabal Abi Kubais. Mana dia? Sekarang gunung sudah banyak dipotong. Jabal Abi Kubais itu, itu, itu bangunan yang antara dua kubah ini kan ada bangunan. Nah, itulah Jabal Abi Kubais. Dipotong Jabal Abi Kubais diratakan, dibangunlah istana Raja Fahd. Presiden Soeharto dulu waktu datang nginapnya di situ. Jabal Abi Kubais. Pas di belakang Bukit Sofa. Maka Nabi naik ke atas Bukit Sofa. Seandainya ku katakan di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita. Apakah kalian percaya? Semua mengatakan percaya. Nah itulah dia. Karena bukit yang paling besar waktu itu Jabal Abi Qubais. Kata Imam Son'ani, nanti ada suatu zaman Jabal Abi Qubais menjadi bangunan kecil dan ada yang lebih tinggi dari Jabal Abi Qubais. Mana dia? Ketika itu sudah ada, kiamat tak lama lagi. Kata Imam Sonai, tak penting kiamat tu lama tak lama, yang penting kita siap beramal. Itulah maka kita lama sholat tadi malam untuk siap-siap menghadapi kiamat. Itu. Sekarang banyak jamaah ini asyik bertanya, kapan kiamat Ustaz? Kapan kiamat Ustaz? Betul tak? Bukan itu tak penting. Yang penting banyak-banyak beramal. Banyak-banyak sholat sunat. Jabal Abi Kubais. Dulu di atas Jabal Abi Kubais itu pemukiman masyarakat, rumah-rumah, dan pusat pengajian pengajian untuk zikir-zikir. Di antara orang Riau yang mengambil zikir di atas itu langsung namanya Syekh Abdul Wahab Rokan dari Rokan Hulu. Langsung dia mengambil ke atas, dibawanya lah zikir itu ke Riau. Nah, itu tertulis ditulis oleh cucu Syekh Abdul Wahab Rokan namanya Syekh Fuad. Kata dia, datukku mengambil zikir di atas Jabal Abi Kubais Lalu kemudian masyarakat dipindahkan, dipotong, diambil oleh istana. Banyak bukit-bukit yang dipotong termasuk ini. Dulu mereka mau menggulung, sementara mereka ini kita tausiah habis itu, habis. Jangan heran dia tak marah, itu baru berbisik. <laughs> Karena orang gunung anginnya kencang. Kalau orang Arab gitu jangan jantung kita langsung senang aja. Itu baru bubisi. Makanya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu lebih dari suara nabi. Nah, Itu yang udah berperadaban itu. Bagaimana yang jahiliyah dulu? Ya kan itu? Oh, yang udah berperadaban 14 abad begitu bunyinya. Memang mereka orang-orang tak beradab maka datanglah Nabi Muhammad SAW menghaluskan peradaban mereka. Lalu kemudian hilang bahan sending orang. Nah, maka ya, Jabal Abi Kubais selesai itu naiklah Nabi Ibrahim di atas memanggil dipanggilnya. Ya fulan ibnu fulan. Waktu itu ruh menjawab. Roh semua menjawab. Oke. Okay. Untung ada orang Arab juga yang bisa menenang. Padahal ini udah Arab Arab cemas sudah. Naik waktu itu ruh bapak, ruh ibu menjawab lah. Belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu. Menjawab dia. Labaik. Orang Arab kalau dipanggil jawabannya labaik. Ya Abdul Samad labbaik. Maka kita menyebut labbaik Allahumma labbaik. Yang memanggil siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim naik ke atas Jabal Abi Kubais memanggil, "Ya fulan bin fulan, labbaik." Kalau kita dipanggil nanti, "Ya fulan, labbaik." Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya kadang orang kalau sudah menyebut labbaik itu meleleh air matanya. Kenapa? Karena ruhnya 3017 tahun yang lalu sudah menjawab ruhnya. Tapi jasadnya baru sekarang. Maka meleleh air mata. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda ni'mata lak wal mulka la syarika la Menang apa yang apa kan bini yang ambo tinggal begitulah ya maka al mukarramah sampai hari ini tempat orang paling banyak berkumpul di dunia ini Makkah kalah Las Vegas sama pantai Kuta apalagi setelah pengusiran Ustadz Somad kalau kalaulah tidak dibatasi oleh pemerintahan Saudi Arabia 4,7 juta orang kuota kita kalau tak dibatasi melipah ruah Makkah Masya Allah bangunan yang megah yang luar biasa maka kita bisa sampai kemari nikmat besar berapa banyak orang punya duit tak sampai kemari kenapa? tak berani naik pesawat asal naik mencret asal naik mencret ada satu penjawat pejabat Pemprov di Riau tak bisa naik pesawat. Saya tak sebut nama, menjaga kode etik jurnalis. Dijakinkan dia Pak, ini panggilan Allah, Bapak kuat, Bapak kuat, Bapak kuat, Bapak kuat. Bisa, padahal selama ini kemana-mana pokoknya SPPD yang paling tak pernah dipakai dia tak pernah naik pesawat. Bisa, ternyata panggilan emosional, mental lebih kuat daripada ketakutan naik pesawat. Nah, nih ada pula orang yang berani naik pesawat, memang bercita-cita naik pesawat, duit tak ada. <laughs> Tak bisa. Akhirnya dinaiknya pesawat yang dulu di depan uh, kantor gubernur. <laughs> Eh, duit tak ada. Sedangkan bapak ibu bertemu keduanya. Duit ada, ada keberanian, maka sampailah ke Baitullah. Maka ini nikmat besar. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Umroh hari ini, umroh semalam, umroh besok, pergi tawaf menengok Ka'bah karena biasanya kalau sudah tak ada balik kita baru terasa pas nanti nonton TV eh kalaulah dulu kalaulah dulu apalagi berkalau-kalau kesempatan dah habis bukan lama kita di sini maka kita puas-puaskan beribadah banyak orang masuk ke Masjidil Haram dia tak tahu mau buat apa banyak yang bisa dibuat selawat seribu kali Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim buat seribu kali. Kul wallah baca seribu kali. Al-Fatihah baca seribu kali. Beri tasbih. Banyak yang bisa dibuat. Nanti Bapak Ibu tengoklah di Masjidil Haram Masjid Nabawi. Banyak orang tak tahu apa buat sampai dalam tahiyatul masjid. Habis itu mengangok. Pertama di fotonya orang, lama-lama tak ada dirinya sendiri betul. tak tahu dia mau buat apa kan hebat itu baca Quran tak bisa baca Quran zikir banyak-banyak itu maka banyak jual tasbih jangan lupa ini kamar kita ini masjid antara kamar dan masjid toko artinya apa kita ke masjid sekali ke toko dua kali sekali waktu mau pergi sekali waktu mau balik maka jangan heran kalau orang lama ke masjid. lama. Beda haji sama umroh, diantaranya tidak ada melontar jumroh. Umroh ini tak ada melontar jumroh, tapi melontar realnya. Tanya. Maka kalau kita tak pandai-pandai menjaga ini, nah ini kita kena korban dua kali. Oleh sebab itu, maka tapi jangan pula nanti cakap ni dibalik kan pas saya nampak beli jilbab ah ustaz <laughs> kadang saya takut pula belanja gara-gara cakap saya tolong nanti kalau saya nampak belanja jangan dibalik itu titipan orang <laughs> intinya dari dulu cerita belanja ini bukan cerita baru dari dulu datanglah orang Arab jahiliyah ya Rasulullah ya boleh tak kami berdagang selama musim haji? Mereka takut. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? La junaha alaikum an tabtaghu min fadlillah. Kamu boleh berniaga ketika musim haji di tanah suci Makkah. Sedangkan musim haji aja boleh berdagang berniaga, apalagi lah saat umroh. Kami pun dulu kalau musim haji kemari bawa barang dagangan Manggale kecewa. Dari Kairo bawa batu Pairus yang warna biru-biru itu. Di sana murah, di sini mahal. Bawa kertas papirus, kertas tua dari kayu bardi di tepi sungai Nil. Di sana murah, sini mahal. Bawa macam-macam. Ada yang bawa kadal Mesir, saya tak pernah, tak berani saya jual. <laughs> Nanti dari sini balik ke sana balik bumbu karena di sana tak ada kunyit di sini ada kunyit jahe lengkuas nah, itu dibawa basah dari sini baik ke Mesir nah jadi masalah berniaga ini sejak zaman dulu bahkan di Makkah ini ada pasar yang paling besar namanya pasar Okas Okas setiap tahun ada pasar bisnis internasional lomba syair siapa syairnya paling mantap ditempel di dinding Ka'bah dan lomba bergulat. Orang Arab nih tugap-tugap bergulat. Pemenang gulat juara satu bertahan tiap tahun Umar bin Khattab. Makanya Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Satu Umar bin Abdul Aziz, satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Umar Nabi nengok ada dua Umar kuat. Ya Allah, kalau tak Umar ini, Umar inilah menolong. Yang masuk Islam Umar bin Khattab yang kafir Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham banyak orang tak tahu. Umar bin Hisham itu nama kerennya Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang, tanya namanya. Nama kau siapa? Abdul Somad. Nama keren? Anton. Di sini pula kita paham kenapa orang Arab tuh bajunya berlapis-lapis. Tengok pakaian Habib, ada jubah di dalam, ada jubah di luar. Kenapa? Musim dingin. Tak pernah bapak nengok saya di Pekanbaru begini kan? Kenapa pakai jubah ini, jubah? Kepala juga sorban. Saya kalau di Madinah udah kuat betul pakai sorban. Kenapa pakai sorban? Nabi itu tiga penutup kepalanya. Pertama rambutnya, rambut Nabi itu tebal sampai ke tengkuk. Yang kedua kolan suah. Habis itu baru sorban sorban yang dililitkan di kepala ini namanya imamah itu yang dililitkan orang di kepala yang diletakkan di tengkuk ini namanya burdah ini burdah sedangkan yang ditutupkan macam sort macam jilbab itu namanya ghutrah tiga kainnya satu tapi namanya tiga letak di tengkuk burdah dililitkan di kepala imamah ditutupkan macam jilbab ghutrah Nah, inilah seputar saya jelaskan apa yang kita tengok saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Surat-surat isyarat dua rakaat. Setelah itu kita pun tahulah ke mana tujuan masing-masing. <laughs> Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.